Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yamiddin Amma ba'd Hadirin wal hadirat pada Siang ini saya akan bahas tentang efektivitas doa dalam pandangan skripturalis dan rasionalisme. Sekali lagi, efektivitas doa dalam pandangan kaum skripturalis dan kelompok rasionalisme. Paradigma tokoh-tokoh Islam paling tidak bisa dibedakan menjadi tiga kategori. Satu kelompok skripturalis, kedua kelompok kontekstualis, yang ketiga kelompok rasionalisme. Bahkan nanti akan mengarah kepada rasional liberal. Apa itu kelompok skripturalis? Skripturalis sama dengan tekstualis, yaitu kelompok ulama, tokoh, ustadz yang memahami isi Al-Quran, hadis sangat didominasi oleh teks yang ada. Teksnya begitu, itulah pemahamannya. Sementara kelompok rasionalisme adalah kelompok yang memahami Al-Quran hadis tidak terikat teks tapi lebih didominasi oleh interpretasi rasio. Rasio lah yang mendominasi pemahaman terhadap teks. Kadang-kadang teks diabaikan, teks ditinggalkan. Yang penting rasional. Di tengah-tengahnya ada kelompok yang disebut dengan kelompok kontekstualis. Dia menggunakan dua pendekatan, tekstualis dan rasionalis karena sangat banyak masalahnya, saya akan ambil satu aja, itu tentang doa. Menurut kelompok rasionalisme, Allah telah membuat sunnatullah hukum alam. Kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Kapan muncul buah semangka dan kapan muncul buah durian buah durian akan lahir, akan muncul ketika musim penghujan. Itu menghangatkan tubuh. Sementara semangka, buah-buahan, musim-musim, di musim, eh, maaf, kemarau di musim hujan, semangka, buah-buahan di musim panas. Ketika matahari condong ke utara, ke selatan itu ada musimnya. Jadi kata dia, hujan adalah produk hukum alam yang tak dapat diubah. Dengan demikian, salat istisqa hanyalah penguatan hati. Istisqa tidak punya efek kepada hujan. Sekarang kita enggak istisqa, hujan terus. Gitu. Jadi kalau istisqa itu tidak kalau udah musimnya ya hujan saja. Kalau belum musimnya ya tidak bisa. Dikata kata dia itu sunatullah. Pergeseran cuaca dan sebagainya eh, hukum Allah dan Allah tidak mungkin mengubah hukumnya memang Allah berkuasa tapi Allah terikat dengan hukum-hukumnya yang dibuat sendiri gitu. bisa nggak sih Allah membuat hidung jadi berbalik ke atas bisa saja kaki jadi kepala kepala jadi bisa saja bagi Allah Allah terikat dengan hukumnya sunatullah kalau Allah melanggar hukumnya berarti hukum alam berubah-ubah hukum alam berubah berarti ilmu berubah biologi, kimia, farmasi akan berubah semua. Jika tadi dia hukum Allah, sunatullah tidak berubah. Maka manusia harus berikhtiar mencapai sukses sesuai hukum Allah. Seorang Ustaz punya rumah di Gede bagi. Di tempatnya turun, berdoa tiap hari tapi kebanjiran. Coba buat rumahnya di Dago. Nggak berdoa juga bisa, tidak kebanjiran. Pakai sunatullah, jangan hanya berdoa. Tapi doa itu hanya menguatkan hati. Banyak orang-orang pintar tidak berdoa, ikut PTN lulus, bukan masuk ITB, Unpad. Kalau mau doa, berdoa berdoa, gugur aja tetap. Jika tadi yang berpengaruh bukan soal doa, tapi adalah sunatullah. Benar juga sih, selewatnya Benar, coba aja. Orang berdoa tahajud sosok di bodoh, nyawa lulus aku. Orang nggak berdoa, berarti dia ikhtiar, otaknya cerdas, lulus-lulus juga. Orang belajar tiga jam, tapi bodoh otaknya nggak masuk-masuk kalau pun berdoa. Orang otak cerdas, nggak belajar cuma dengar gini aja, nggak nulis, pintar ujiannya A, A, A gitu aja. Jika dia, kata orang SAW, yang penting sunatullah, bukan doa. Doa hanya pengaruhi hati, bukan efektif, bukan kepada efek keberhasilan. Apalagi kata dia mujizat. Mana mungkin tongkat dilempar jadi ular? Itu irasional. Ibrahim dibakar oleh api tidak tidak tidak apa? tidak tidak mati. pernah kata Al-Quran, Ya nari kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei apiku, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Itu teks Quran. Tapi kata dia, itu irasional. Dia mengabaikan teks. Sehingga dia menggunakan tafsir, tafsir e, metaforis. Ibrahim bukan dibakar oleh api, tapi dibakar oleh suasana masyarakat yang sangat panas bagaikan api. Gitu. Bahkan nanti dari sini rasionalisme pindah ke rasional liberal. Rasional liberal itu sudah lebih jauh. Kemarin di Amerika ada seorang perempuan menjadi khotib Jumat. Ah, bagi mereka itu bisa-bisa saja. Kata Pak Harun dulu, mengapa nggak boleh kita sholat dengan bahasa Indonesia? Allah mengerti semua bahasa. Kebetulan aja ketika itu bahasanya bisa Arab kan di Mekah. Efisien mana? Efektif mana? Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, bagi orang yang tidak mengerti. Padahal yang namanya suatu dialog. Masa dialog sama saya tidak mengerti? Sehingga kemah Atatürk dulu adanya dengan adaan bahasa Turki. Jadi kalau nanti di kita sholat bahasa-bahasa masing-masing, jadi ramai. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Tuhan yang gadang. Jadi macam-macam. Nah itu kata orang-orang ah, ah, ah, ah boleh-boleh saja. Sebab mengerti bahasa. Allah tidak egois harus pakai bahasa Arab terus. Sehingga kata dia, silakan. Bahkan dulu memang perempuan yang jadi imam nggak ada. Jangankan dulu tahun 45 aja Indonesia. Berapa orang sih perempuan yang pinter Itu dulu karena belum pinter Sekarang perempuan udah pinter Ada nggak dokter agama perempuan? Ada. Ada nggak koriah perempuan? Ada. Masa laki-laki bacaannya jelek jadi imam, perempuan bacaannya bagus jadi makmum itu pelecehan jenderal kata rasionalisme sehingga mereka mempersilahkan perempuan menjadi imam bacaannya bagus otaknya bagus itu. disebut disebut kelompok rasionalisme sementara kelompok yang pertama tadi kelompok tekstualisme atau disebut dengan skripturalisme dia mengatakan doa berpengaruh kata Allah Iza aroda ayakwalahu kun fayakun. Pokoknya kalau menghendaki kata Allah kun jadi fayakun. Apapun akan jadi. Ini oleh Allah kun jadilah putri jadi. Saya Allah Maha Kuasa, kehendak mutlak Allah, Maha Kuasa Allah. Apalagi yang ini jadi roti gampang. Ini jadi jadi jadi manusia bisa karena kun fayakun. Sehingga orang-orang tersalis tetap berdoa walaupun dia mustahil. Kenapa orang-orang tersalis suka mengumpulkan air? Air di mana? Ke Ustaz, Pak Ustaz, ini saya anak saya sakit. Ini air nih, air di aqua kan? Tolong doakan. Doanya sama. Walaupun kita beda-beda. Ya Allah mudah-mudahan orang itu penyakit mencair sembuh semua. Cet, air airnya. Tapi dipakai. Kenapa? Kata dia, kun. kun. Walaupun hanya dengan air, tapi kalau udah kun, tapi sembuh. Mau penyakit jantung lah, mau kanker, kalau kun kun. Sebab kata dia, sembuh bukan gara-gara obat, tapi gara-gara Allah. Tidak sedikit obat mahal ketika menyembuhkan. Dengan air disembuh. Pokoknya pakai aja. Itu kata kaum Rasulullah. Kata Rasulullah irasional gitu. Apalagi orang-orang spiritualis bahkan berdoa dengan segala macam doa. Ini Quran. Quran itu adalah berisi doa. Baca aja Quran untuk apa saja. Sehingga orang-orang spiritualis akan berdoa untuk semua hal dengan apa pihak. Mau ke haji, Al-Fatihah. Mau Al-Fatihah. Yang meninggal dunia, Al-Fatihah. Mau naik pangkat, Al-Fatihah. Al-Fatihah semua. Kata orang sini, coba baca artinya apa Al-Fatihah. Masa naik pangkat Al-Fatihah? Masa Al-Fatihah. Coba ada mau makan apa? Kan Nabi punya contoh gitu kan. Mau makan doanya ini. Mau ke haji doanya ini. Gitu. Tapi orang ini bisa. Pokoknya Allah maha kun fayakun. Maha segalanya. Bisa. Di tengah-tengah ada kelompok yang lain disebut kontekstualis. Kata kontekstualis betul doa, betul sunatullah itu tidak akan mengubah keadaan. Tapi kita harus berdoa sesuai dengan sunatullah. Begitu. Jadi kalau kita punya anak di jurusan ekonomi, berdoa Ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi ekonom yang pintar yang ulung Jangan sampai kuliahnya di kedokteran berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi arsitektur. Itu nggak mungkin. Kalau kedokteran berdoa jadi dokter. Nah kalau arsitektur berdoa jadi arsitektur juga. Nah itu kata dia doa itu betul harus rasional. Rasional bukan berarti doa tidak berpengaruh. Doa berpengaruh asas ah, sesuai sejalur anak bapak latihan main bola mudah-mudahan ya Allah anakku jadi pemain bola nasional boleh berdoa rasional Asal main bola coba dia latihan main bola berdoanya mudah-mudahan main pingpong nasional ya nggak bisa nggak rasional nah, itu jadi doa nasional kemudian ada konteks dua doa tidak hanya menguatkan hati seperti bagian rasional doa itu bisa menguat bisa berhasil contohnya Nabi Zakaria adalah sudah sangat tua. Tiga kakek. Istrinya sudah mandul. Istrinya mandul itu adalah tidak mungkin punya anak. Itu adalah fakta yang rasional. Tapi ternyata bisa diubah dengan doa yang suka. rasional. Perempuan mandul bisa punya anak. Siti Hajar mencari air di padang pasir yang sangat kering tanduk, kering kerontang. Kata akal, mustahil ada air. Itu fakta rasional. Tapi bisa diubah dengan doa yang supra rasional. jadi dia mendapatkan air dari bukan dari tempat sopa Marwah, tapi dari dekat Ka'bah. Ya kalau begitu kata kontekstual, doa tetap berpengaruh. Nah kita ambil yang kontekstual lah. Rasional. Eh, kenapa kontekstual? Yuk kita dua-duanya kita ambil. Rasional kita ambil, ini kita ambil di tengah-tengah. Sebelumnya ini dulu, sebelum itu saya depan dulu. Tadi orang tradisional beranggapan Quran adalah sebuah doa. Jadi kita boleh berdoa dengan Al-Quran. Tapi mesti pakai rasio juga sebetulnya. Jadi kalau ada orang ingin makan, berdoalah Allahumma barik lana fi Jangan apa fatihah semua. Orang mau naik kendaraan doanya subhanalladzi sarana hadza dan seterusnya. Ini doa rasional. Kemudian juga tadi air. Kita boleh pakai air, silakan pakai air sebagai sebuah doa, tapi airnya air yang rasional. Air dibarengi dengan obat. Kalau dia mencret, kasihlah air plus cakup kupu misalnya. Air plus bodrek, air plus antimo dan lain-lain. Supaya rasional. Nah, kan doa. Doa yang rasional menurut konteks tua adalah satu doa yang sistematis. Dulu siapa menerangkan doa sistematis adalah doa yang satu dimulai dengan istighfar, kedua puji-pujian, ketiga menerangkan apa masalah, yang keempat baru minta. Yang kedua doa rasional. Doa rasional adalah doa yang satu sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi kalau dia tadi sedang sekolah main bola, berdoalah supaya anaknya jadi pemain bola yang baik. Doa rasional itu berarti adalah doa yang dibangun dengan ikhtiar. Ikhtiar yang bagus adalah ikhtiar yang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja mawas. Orang ada yang kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Cerdas, keras tapi nggak tuntas, tidak beres-beres. Tanggung, keras, tuntas tapi tidak mawas. Akhirnya dia udah kerja capek, sukses tapi kena fitnah sebab tidak mawas. Ikhtiar yang maksimal adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas. Kemudian, apakah usaha kita kalau kita berhasil semata-mata usaha kita? Ada dua ayat yang bertentangan kelihatannya. Satu, mengatakan Inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali ia mengubah nasibnya sendiri. Ini mengatakan doa apa? Manusia harus ikhtiar. Yang lain, kul la yusibanna illa ma kataballahu lana. Katakanlah hai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagi kami. Artinya, ikhtiar dan ikhtiar akan terjadi juga. Sepertinya begitu. Kalau kita kompromikan, maka hasilnya berikut. Kawan, manusia wajib ikhtiar. Tapi sering-sering kita manusia tidak efek, bukan tidak efektif sih, tidak sepenuhnya mencapai sukses. Contoh, seorang ibu ke anak, kata anaknya, mama, mama, dedek mau ngambil boneka di atas lemari, Ma, tolong ambilkan dong, Ma, kata ibunya. Dedek coba dong ambil sendiri. Mama, dedek nggak nyampe tangannya. Coba dulu, nggak nyampe. Dek, tu ada meja tu Tarik oleh dia, tarik. Mama dia nggak kuat. Coba dulu. Nggak kuat. Coba dulu. Akhirnya anak mencoba. Ketika anak menggeser meja, baru setengah meter, anak udah kawa, udah kecapean. Si ibunya langsung datang. Coba dek, tarik lagi. Udah capek mama, tarik lagi coba tarik. Begitu anak marik meja, si ibunya mendorong meja itu dengan pinggulnya supaya tidak kelihatan oleh anaknya. Akhirnya beda bergeser, bergeser. Kata ibunya, tuh ada bisa. esak lagi, geser lagi, didorong terus, terus, terus, terus, terus. Terus, uh, ada pinter, terus, terus, terus, ah, terus, terus, terus. Akhirnya sampailah ke tempat. Nah, ada naik, naiklah adek dan mengambil boneka tadi. Siapa yang usahanya? Si Ade. Siapa yang mendorong mejanya? Si Ade. Kok berat sampai ke tempat tujuan? Bantuan siapa? Bantuan ibunya. Demikian pun Allah. Usaha dulu, baru minta. Ia karena bodoh, baru ia karena sa'i. Aduh Pak, saya sulit Pak. Ayo kerja dulu. Sulit kerja dulu. Begitu bekerja, Allah bantu. Kata Allah, wa ma romaita idromaita romaita walakinna bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, tapi Allah yang melempar. Misal, kata, kata saya, Pak, tolong Pak lemparkan. Kata Allah lah, Pak. Lemparkan batu ke gasibu. Wah, nggak nyampe Pak. Lempar ke gasibu tuh. Nggak nyampe Pak. Coba dulu. Ah, mustahil Pak. Coba dulu. Irasional. Coba dulu. Impossible. Coba dulu yang coba untuk coba set dilemparkan baru juga melewati halaman telkom sudah mau jatuh itu batu kata Allah saat dibawakan jatuhlah di gasibu mengakar nggak mungkin itu baru dilempar ke gasibu nggak mungkin tapi dengan bantuan Allah sampai ke gasibu jadi ketika orang sukses jangan sombong itu Allah yang bantu Alhamdulillah sukses Jangan sombong. Engkau sampai ke sana gara-gara Allah, bukan gara-gara bantuan kamu sendiri. Seperti bapak tadi melempar batu, dibantu oleh Allah. Seperti juga dede tadi narik jah, dibantu oleh ibunya. Artinya kalau kita mau usaha, usaha dulu, jangan setengah hati. Saya kalau lihat film-film barat ya, ketika mau menolong orang, orang tenggelam, tenggelam, tenggelam, tenggelam. Hanya dibantu dibantu. Ah, tenggelam juga, tidak pernah. Eh, maut eh, untuk itu langsung gali digali digali hanya pada saat-saat injury time alhamdulillah berhasil kemarin ketika di Nias udah berapa lima hari itu anak orang terkebur terus pak digali digali terus digali digali, digali. pada saat-saat terakhir diangkat terbantu hidup itu rusak payah kalau hidup gampang terus nggak syukur nikmat Bapak punya tidak punya uang sekolah anak. Berapa bayarnya nih? 8 juta, Pak. Ah, 8 juta. Uang dari mana, Neng? Ah, itu udah makan hati. 8 juta, insya Allah, kau usahakan. Besok deadline-nya habis yang terakhir. Sekarang malam-malam dapat uang, terus cari, terus cari, terus cari, terus cari. Begitu hari H nggak dapat, gugur, itu maksimal namanya. Ini masih dua hari lagi. Ah, impossible, neng. Sana nutup, sini nggak berhasil. Sudahlah, tawakal. Tawakal apa? Belum selesai waktunya. Terus, terus, terus, terus sampai jam 8 Tutup jam delapan lewat lima. Terus jam delapan, jam delapan lewat 2 Lewat tiga berhasil Pada saat-saat jam delapan lewat empat menit, mungkin aja begitu Ini jam delapan lewat lima Deadline-nya malamnya udah ah nyerah neng nyerah ah itu belum buat tawakal terus terus terus berhasil banyak orang yang gagal kuliah gara-gara itu kurang apa sih dia otaknya cerdas duit gede tapi karena nggak siap mental datang ke pembimbing pak saya mau bimbing mengapa oh iya ya saya simpen saya sama sama, ke ruangan dulu simpen kapan pak saya nanti lihat minggu depan lah minggu depan Tiga bulan datang lagi ke sana. Pak, gimana Pak? Buk, uh, eh, bimbingan saya. Apa itu? Bimbingan Pak. Kapan nyimpennya? Eh, celupung Mesti rubah di atap kene. Ah, kalau nggak siap minta, bisa kubur tengah jalan. Go, go, terus, terus, terus, terus, sampai hari terakhir. Jadi ketika, ketika kita membantu orang yang kecebur sumur, jangan, oh, hehehe, hehehe, mati dia apalagi banyak musyawarah musyawarah hula ah susah keburu mati begitu ada teman saya dia ah orangnya emang, dia berani sih memang ketika anak jatuh sumur ditimba ditimba sawah timba ditimba begitu tuh oh, timba ditimba tengah-tengah putus si anak diember kan sawah kesumur lagi jatuh lagi dia goncang ah cuek saya nggak berani. Dia saya, eh, dia, dia ambil selamat dan dia nggak apa-apa. Apakah itu nekat? Nah, antara nekat nggak berani beda tipis ya. <laughs> Kalau pakai rasio sih itu nekat. Kalau pakai kepasrahan mungkin dia dan Tapi ada juga orang yang menolong maka ikut mati. Nah, apakah salah ketika no ikut mati? Dia udah istihad. Istihadnya benar, dua pahala. Istihadnya salah, satu pahala. Jadi pokoknya kalau kita itu usaha jangan setengah hati. Pokoknya bukan gara-gara kita, tapi gara-gara Allah. Wa ma romaita id romaita walakin Allah harama. Bukanlah kalian yang melempar, tapi ketika melempar, tapi Allah yang melempar. Sering-sering kita berjuang mengukur berhasil nggak ya? Ah, udah jam 10 nggak mungkin lah. Nggak belum begitu. Ayo kerja dulu. Kalau udah sampai hari H, jam D menitnya udah habis baru menyerah. Namanya maksimal. Yang terakhir. Kalau kita sudah berjuang maksimal, gagal juga. Namanya musibah. Musibah. apa bawa mobil ke Telkom, kunci, kunci ganda, pakai alarm Satam nitip ya oke pak aman pak aman pas pulang hilang ya. ya Allah mobilku Tuhan uangnya uang halal gusti bukan hasil korupsi Tuhan dikunci kunci ganda alarm kespak aman-aman kamu hilang juga ya gimana dong pas saya nggak tahu nggak tahu nggak tahu kamu satam. itu uang saya mobil saya Ya Tuhan, ngawampi orang lain hasil korupsi tidak hilang. Yang saya hilang Tuhan. Sudah usaha Pak, sudah usaha dikuci, kuci gana. alang lagi. Kita tampu iya jelas. Tapi hilang juga. Namanya musibah. Kalau musibah, intervensi Allah. Bukan kesalahan Bapak. Bapak nggak salah sedikit pun. Tidak salah. Karena apa nggak salah, maka kehilangannya diganti dengan pahala hilang mobil pakainya taklah 100 juta pahalanya segede itu juga kali 100 700 usaha cari dulu dong ikhtiar ikhtiar sampai ke polisi cari terus akhirnya gagal mobil hilang habis lagi ya Tuhan aku infakkan itu mobil infak terpaksa ya aku infakkan Tuhan. Kata Allah, aku ganti dengan pahala. Inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah kami semua milik engkau. Ketika lahir, aku tidak punya mobil. Sekarang mobilku hilang lagi. Kembali kepada Allah. Tapi ya, aku yakin Tuhan itu mobil berubah menjadi pahala. Asal ah, ikhlas. Ikhlasnya setelah hilang. Ya itu. Terpaksa nggak apa-apa. Ya Tuhan, aku berjanji Tuhan, kalau ketemu lagi, aku menjadi infak. Entahlah. Aku cari, kalau nggak ketemu, impak, kalau ketemu, nggak impak. Silakan aja, nggak Banyak pak orang-orang yang kehilangan duit gara-gara itu ya. Pensiun dini dapat 100 juta, titipkan sama teman dekat, bisnis, wah hari pertama, bulan kedua dapat, udah bulan ketujuh uang hilang keuntungan apa lagi ini gimana keuntungan kita mana ini perjanjian bis gimana pak rugi ditipu orang saya juga ini gimana sama-sama musibah pak ah, uang terakhir lagi telkom tuh ah udahlah ada ada begitu salah satu namanya apa akan tahu 100 juta dia hilang kasihan eh itu gara-gara itu. Percaya terlalu percaya sih masalahnya. Jangankan ke teman, ke ibu sendiri penyembuhan buang kayak Kata ibu, ini kan ibu kwetansi bu, masalahnya bukan ibu anak ibu nanti. Tekan bu, materai, materai. Kamu ibu itu kan bukan ibu sih percaya. Anak teman-teman teman kakak kita adik saya semua ibu. Tekan perjanjian. Itu itu ikhtiar maksimal jangan gimana kata sih nggak usah percaya ah bohong ya. tahajud tahajud maling maling benar sekarang benar tahajud tahajud udah tahajud maling maling keku itu jadi harus harus maksimal nah kalau sudah ikhtiar maksimal hilang juga ya gimana Bapak naik mobil hati-hati bisa naik mobil cemre di belakang kita hati-hati belakang kena akhirnya ya itu musibah juga Nah gimana? Itu musibah. Bukan salah bapak, bapak nggak salah. Ibu nggak salah. Salah siapa salah. Ya salah bukan yang salah sih. Allah mengintervensi. Bukan salah Allah. Tapi itu siapa Pak? Apakah buruk atau baik? Semua yang datang dari Allah adalah baik. Yang jelek adalah karena dirimu sendiri jadi kalau kita hilang mobil tapi kita tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa enggak perasaan sih perasaan kemudian ini mobil juga kita api hilang juga ya udahlah itu intervensi Allah terima apa adanya jangan stres nggak usah jangankan mobil tangan bisa hilang tangan nempel bisa hilang karena PKP e pulang mudik lebaran bisa jungkir terhimpit dengan dengan pintu mobil pingsan dia dibawa ke rumah sakit dia nggak tahu dipotong tangannya pas bangun tanganku hilang kaget tangan kalau tahu ya tangan mau dipotong ini tak begitu bangun tangannya hilang oh hilang tangan oh nah dia sebelah tangan kanan lagi Lalu dia tangan kiri. Nah jalan lagi, habis habisnya lagi tangan kiri terus bayangkan. Hah. Itu teman saya di ITB, profesor doktor terbaik di Jermannya, terbaik Jermannya. dengan jabatan, stroke, stroke. Sembilan kali tujuh mikir lama dia. Hmm, kasihan jalan kan. Berapa lama dia kuliah? Habis biaya oleh Allah diusap pun stroke. Gimana dek? Ah, gimana gitulah. Itu musibah gimana? Bapak punya istri cantik kayak putri, tiba-tiba stroke, gitu ya sudah hilang eksistensi. <laughs> gimana gitu? Itu bukan salah kita. Oh, kalau kita nggak siap stres pak Banyak yang tiba-tiba hilang jabatan. Sekarang coba yang KPU sekarang, Hah? Saya ada seorang seorang seorang lah seorang sana di PKPU sekarang Kata dia, saya demi Allah tidak mencuri. Saya demi Allah tidak korupsi. Jangankan uang gede-gede, uang kecil pun saya nggak pernah. Nah, tolong nah, karena suaminya ikut jamaah telkom tahun 2000 Pak Asep tolong ke jamaah haji telkom doakan agar suami saya tidak terkena fitnah. Apakah orang baik akan celaka juga? Mungkin namanya musibah. Kalau orang jahat kalau orang jahat kena kalau orang jahat kena bukan musibah itu menghalalkan. Dia mencuri di penjara musibah bukan halkan. Itu. Kalau orang baik disangka, difitnah, masuk penjara namanya musibah. Jangankan sekelas kita Pak ya. Nabi Yusuf pun kena fitnah. Seorang laki-laki yang tampan, pemuda tampan, calon nabi. Difitnah oleh Tante Zulaiha. Tante Zul memang gitu. Akhirnya apa ya di penjara dia 14 tahun ya kan. 14 tahun ya kan calon nabi. Apalagi kita calon nabi. Jadi kalau kena fitnah sudah wajar ya. Ini mah Nabi Yusuf, calon Nabi, tampan, bager, kena fitnah. Di penjara 14 tahun, apa kamu tidak tahu? Tahu, kenapa Allah membiarkannya? Sebab apa yang Allah rencanakan pasti baik. Keluar dari penjara, kamu jadi menteri dah, kabur Di Mesir ya. Coba kalau nggak di penjara dia, perempuan laki-laki tampan di luar penjara pasti akan digoda oleh Ibu ibu Iqbal Salim. <laughs> Tapi dia ah, Allah maha, maha punya rahasia. Tapi kadang-kadang kita suka suka marah-marah yang, yang menimpa kita. Ah, kemarin anak celaka. Karena istri ke rumah sakit, musibah terus ke aku terus. Ya Allah tolong bagi-bagi kan Si itu bukan musibah tuh, bagi-bagi rata-rata. Jangan saya terus, itu perasaan. Padahal semua orang kena kena musibah hanya beda-beda aja musibahnya. Dan eh, masalahnya kita yuk kita harapkan ya Allah kalau aku kena kalau aku kena petaka nestapa bukan sebuah hal kan sebuah musibah. Kenalah semua juga yakin saya. Jangankan sekelas kita Nabi Muhammad kena musibah, kena petaka. Nabi Isa yang Allah dipegang terus selamanya kena juga Bukan Allah nggak sayang, insya Allah sayang sampai kita. Jadi kalau kita kena musibah, mungkin kita berdoa, berdoa. Jadi kalau ketika kita misalnya rumah terbakar, ya gimana deh? masalah kita. Mobil hilang, bapak kena fitnah di penjara sekian tahun. Nggak tahu bapak tiba-tiba stroke aja. Ya gimana deh? Sehat-sehat tiba stroke, hasil sekolah, jadi no, ngeheng semua. Nyuhel tiba bang Dokter, pesawat tiba-tiba nyuhel. Ya, tujuh ke sembilan nggak tahu dia. dia. itu gimana hasil kuliah berapa tahun di Jerman? Nah, itu. Silakan kalau pertanyaan silakan bisa ada waktu. Jadi kita termasuk kelompok, nah mudah-mudahan kelompok kontekstualis lah. Jadi skripturalis tadi doanya tidak melihat konteks yang didoakan ingin punya anak, doanya surat Maryam. Padahal bacaannya isi dengan tujuan beda-beda nggak rasional. Kalau yang rasional ini adalah seakan-akan doa tidak berpengaruh kita yang kontekstual. Yuk kita berdoa yang rasional. Silakan Pak. Kalau pertanyaan boleh apa aja silakan. Yuk kita berdoa ya, doa yang rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim adzim. Ya Allah yang maha besar, maafkanlah kami semua ya Tuhan. Kami banyak dosa dan dosa Mudah-mudahan ya Allah segala kealpaan kami, dosa kami dihapus oleh Engkau. Sehingga hidup kami bersih dari dosa. Ya Allah, Ya Rahman yang maha pengasih. Ya Rahim yang maha penyayang. Al-Malik yang maha pemilik. al razak yang maha perizki. Al-Mutakabir yang maha takabur. al jabar yang maha gagah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a. Ya Allah berikan kami rizki yang luas wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat wa amalamu taqabala dan amal yang diterima oleh Engkau wa shifa'an min kulida'in wasakomin wa dan terjauh dari penyakit dan derita. Rabbik fili wali wali daya Ya Allah maafkanlah kami dan kedua orang tua kami Warhamhuma sayangilah mereka berdua ya Allah Kama Rabbayani Sogiro Sebagaimana mereka menyayangi kami ketika masih kecil Ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana hablana min azwazina Wa zurriyatina kurrota ayun Waj'ana lil muttaqina imamah Ya Allah, berikan kami istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang penghias mata, dan jadikan kami, ya Allah, sebagai pemimpin panutan bagi keluarga kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami punya masalah, ya Tuhan. Kami yakin, ya Tuhan, masalah tidak akan berhenti. Selama kami masih hidup, dan juga setelah kematian sangat mungkin masalah akan terus terus dan terus ada hidup adalah perjuangan mengatasi masalah ya Tuhan kami tidak berdoa kepada engkau supaya masalah tidak ada yang kami mohon kepada engkau ya Allah Rabbana la tuakhidna inna sina au ahtona. Rabbana wala tahmil isron kama hamalta ala kabina Ya Allah, jangan kau berikan kami masalah beban di luar kemampuan kami. Kami khawatir ya Rabbi, diri kami tidak kuat. Ya Allah, berikanlah kekuatan hati, kekuatan akal, kekuatan jasad, agar kami mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada. Agar yang mampu menyelesaikan berbagai macam problema yang kami hadapi. Mudah-mudahan dengan cara berfi ya Allah, masalah kami di kantor, di sekolah, di masyarakat dapat teratasi dan berakhir dengan sebuah kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan segala musibah yang menimpa kami diganti oleh Engkau ya Rabbi dengan pahala, dengan ampunan dosa dan diganti dengan yang lebih baik. Rabbana faghfir lana dunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim sebagaimana hadis nabimu bahwa orang-orang yang saum tidak akan ditolak doanya mudah-mudahan ya Allah doa kami oleh engkau dikabulkan Rabbana terimalah segala doa kami mudah-mudahan semua jadi kenyataan amin ya Allah ya Rabbal Alamin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh